بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang masalah niat. Niat yang menjadi penentu pahala setiap aktivitas kita. Dan para ulama mengatakan bahwa sebuah amal tergantung besar kecilnya dari apa yang diniatkan. Ya, para ulama sebagian mereka mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin 'azimin tuhaqqiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang kecil terlihat sepele dan remeh menjadi besar posisinya di sisi Allah Azza wa Jal karena niatnya bagus. Sebaliknya sebuah amal sekalipun terlihat istimewa di sisi manusia akan berarti sepele dan tidak ada apa-apanya di sisi Allah Azza wa Jal ketika niat orang yang melakukan tidak benar dan tidak lurus sesuai dengan syariat. Maka para ulama mengingatkan sekali tentang urgensi dan pentingnya niat. Mereka mengatakan ta'allamun niyyata fa innaha ablagu minal amal. Belajarlah niat sebenar-benarnya karena sungguhnya niat ini lebih kuat dan lebih banyak pengaruhnya daripada amal itu sendiri. Taib kaum muslimin, kita akan mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang ayahnya juga seorang sahabat Nabi, bahkan kakeknya adalah seorang sahabat Nabi. Dan kelebihan ketika kita membahas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun akan mengerti dan mengenal orang-orang yang menjadi pilihan Allah yang pernah diciptakan untuk menjadi para pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum dari Abu Yazid namanya Ma'an ibn Yazid ibn Al-Akhnas. Kunyah dia Abu Yazid. Nama bapaknya Yazid. Jadi dia adalah Ma'an ibn Yazid Abu Yazid. Nah, kemudian nama kakeknya Al-Akhnas dan mereka semua adalah sahabat Nabi. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia ayahnya, kakeknya adalah para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim sallallahu alaihi wasallam. Qal uh, dia mengatakan kana abi Yazid akhraj dananira yatasaddaq biha. Ayahku pernah satu saat menyisihkan sebagian hartanya untuk disedekahkan fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Maka beliau mengamanahkan kepada seseorang untuk membagikannya di masjid. Faji'tu fa akhadhtuha fa ataituhu biha. Maka aku pun datang dan aku mendapatkan jatah dari bagian sedekah ayahku itu. Maka aku pun mendatangi bapakku karena aku telah mendapatkan sedekah yang diberikan atau dikeluarkan oleh ayahku. Faqala, maka ayahku mengatakan, ayahku kaget wallahi ma iyyaka aradtu aku tidak ingin mengeluarkan sedekah ini untukmu nak gitu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka aku pun memperkarakan atau mengadakan perdebatan dan aku angkat urusannya aku laporkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an wahai Yazid engkau akan mendapatkan pahala sesuai yang engkau niatkan. Dan wahai Ma'an, anak Yazid, engkau pun berhak untuk mendapatkan harta ini karena engkau juga memiliki niat yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan di awal hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari justru menunjukkan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Ma'an Ibn Yazid tadi. Beliau mengatakan tentang hubungan beliau yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi." Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siap membela Islam ketika beliau masuk Islam. Kemudian mengatakan, "Aku siap membela engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Saat beliau masuk Islam, beliau beserta ayahnya, kakeknya. Ini menunjukkan sebuah keistimewaan. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, jika seandainya seorang sahabat Ma'an ini kemudian menikah karena dalam kelanjutan hadis ini beliau mengatakan tentang keistimewaan kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khataba alayya fa ankahani di antara ciri kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamarkan aku beliau melamarkan aku untuk menikahi seorang gadis fa ankahani sampai akhirnya Rasulullah SAW yang menikahkan aku ini menunjukkan kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Ma'an bin Yazid kata Hafiz bin Hajar rahimahullah kalau seandainya dalam pernikahan itu akhirnya beliau dikaruniai seorang anak kemudian lahir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka anak itu pun akan menjadi seorang sahabat maka beliau akan mendapatkan keistimewaan memiliki predikat seorang sahabat Nabi empat garis keturunan ma'an ayahnya kakeknya kemudian kalau seandainya anaknya pun lahir ini jelas merupakan sebuah keistimewaan sebagaimana dinukil dari biografi keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki seorang cucu yang dilahirkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar memiliki anak namanya Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman memiliki anak seorang yang bernama Muhammad. Dan Muhammad dilahirkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau Muhammad bin Abdurrahman merupakan sahabat, anaknya sahabat, anaknya sahabat dan anaknya sahabat. Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar ibnu Abi Quhafah. Dan termasuk yang pernah diriwayatkan seperti kisah ini adalah sahabat lain yang menjadi kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama anak dari Zaid bin Harithah. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Hakim rahimahullah, Al-Harithah akhirnya datang untuk masuk Islam sehingga mereka bertiga merupakan sahabat Nabi. Dan dalam riwayat dikatakan Usama akhirnya memiliki anak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anaknya, anak Usama kalau tidak salah namanya Yazid. Karena Usama diberikan gelar Abu Yazid. Maka jika seandainya mereka semua telah lahir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah seorang sahabat Yazid, ibn Usama, ibn Zaid, ibn Haritha Empat generasi menjadi sahabat Nabi semuanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jelas merupakan sebuah keistimewaan. Dan beliau dalam hadis ini menyebutkan tentang kejadian yang menunjukkan posisi niat yang sangat berharga. Bagaimana seorang ingin melakukan sebuah aktivitas ibadah tanpa sengaja pun ternyata tetap mendapatkan pahala. Jadi ceritanya dalam hadis ini, ayahnya Ma'an yaitu Yazid bin Al-Akhnas, beliau ingin mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Dalam riwayat beberapa riwayat disebutkan oleh Hafidh bin Hajar, ayahnya ini kemudian merahkan kepada seorang untuk dibagikan di masjid dan Ma'an yang menjadi orang yang memang membutuhkan. Datang ke masjid, kemudian dikira oleh orang yang dipercayai ayahnya, dikira bahwa ini adalah orang yang berhak mendapatkan. Maka dikasih, dikasihkan. Ketika dia mendapatkan ternyata ini adalah sedekah ayahnya, maka dia lapor. Uang dinar yang dia terima dari orang kepercayaan abinya dan ini merupakan sedekah abinya. Maka dia ambil, kemudian dilaporkan ke ayahnya, aku mendapatkan ini dari jatah orang yang engkau percayai. Maka ternyata ayahnya kaget. Maka Hafidh bin Hajar rahimahullah mengatakan bisa jadi ayahnya tidak ingin memberikan uang sedekahnya kepada anaknya. Kalau seandainya aku ingin kasih engkau, nah aku langsung kasih. Bukan aku kasih lewat perantara orang, kemudian merupakan sedekah dari uang yang aku keluarkan. Nah, dalam hal ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dan menganggap bahwa sedekah dari ayahnya, yaitu Yazid bin Al-Akhnas, adalah sedekah yang sah dan diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anaknya yang bernama Yazid, dia pun dibenarkan untuk mengambil harta itu sekalipun itu dari ayahnya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini disebutkan pula bagaimana hukum seorang yang mengeluarkan zakat akan tetapi dia berikan kepada anaknya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak boleh kecuali jika seandainya dia tidak ingin menggugurkan kewajiban lainnya dengan memberikan zakat kepada anaknya. Contohnya, ini seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin al uthaymin rahimahullah, beliau mengatakan contohnya seorang ayah misalkan dia memiliki uang yang disendirikan dan ini merupakan uang zakat. Tiba-tiba tanpa sengaja anaknya kecelakaan dan anaknya fakir. Lalu anaknya diberikan oleh ayahnya uang dari zakatnya untuk berobat. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini dibolehkan. Akan tetapi jika seandainya seorang ayah memberikan zakat hartanya kepada anaknya tujuannya agar dia bisa menggabung antara nafkah yang diberikan kepada anak dengan zakat yang dia keluarkan maka ini tidak boleh karena tujuan dia mengeluarkan zakat adalah untuk menggugurkan sebagian kewajibannya sekalipun sebagian ulama lain mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada anak dan terus ke bawah, juga ayah dan terus ke atas. Ini untuk kehati-hatian. Kemudian para ulama juga membahas bolehkah seseorang mengeluarkan sedekah atau zakat wajibnya kepada orang yang tidak berhak. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh. Sehingga orang yang tidak sengaja mengeluarkan zakatnya kepada orang yang tidak berhak, maka dia harus mengulang kembali. Sekalipun sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Buktinya adalah hadis yang disebutkan dari Ma'an Ibn Yazid Ibn Al-Akhnas radhiyallahu anhum dalam hadis ini. Dan ini ikhwah sekalian, kaum muslimin menunjukkan betapa niat tersebut sangat berpengaruh. Ketika seseorang melakukan aktivitas, maka Allah Azza wa Jalla akan melihat niatnya. Dan amal itu akan menjadi sah atau tidak tergantung niatnya. Diberikan contoh beberapa uh, kasus oleh para ulama yang paling jelas dan sering terjadi di tengah kaum muslimin adalah ketika seorang suami mendapatkan istrinya ada akhlak yang tidak dikehendaki sehingga dia marah kemudian dia akan mengatakan kata-kata ungkapan yang merupakan kiasan kamu pulang saja sana ke rumah orang tua kalau gitu kamu bereskan semua baju-bajumu di sini kamu pindah rumah asal dan sebagainya ini bukan merupakan lafaz yang sorih atau tegas untuk mengatakan kamu saya cerai atau bagaimana. Akan tetapi ini merupakan kata-kata kiasan. Maka akan dikembalikan hukumnya sesuai dengan niat suami ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Kalau seandainya dia niatkan untuk cerai maka akan jatuh talak. Akan tapi jika seandainya dia hanya murni marah-marah biasa atau hardik atau ancaman maka cerai itu tidak jatuh. Ini adalah beberapa kisah atau kasus yang hampir serupa. Termasuk diantaranya adalah ketika seorang ingin wakaf, lalu dia salah dalam mewakafkan. Dia punya rumah tiga, kemudian dia katakan, aku ingin wakafkan rumah ini untuk pesantren. Aku ingin berikan rumah yang tengah. Padahal dalam hatinya dia tidak ingin yang tengah. Akan tetapi dia ingin memberikan rumah yang paling besar di sebelah kanannya. Maka yang akan dijadikan pedoman adalah niatnya dan tentu akan ditanya, benar antum akan mewakafkan rumah antum yang sini, maka dia akan katakan sebenarnya niat saya akan berikan yang ini. Maka kesalahan lisan dalam mengucapkan atau kesalahan anggota badan dalam berbuat akan disetarakan dengan niat yang ada dalam hati. Maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, mereka para ulamanya yang mengatakan bahwa ketika akan melaksanakan ibadah salat harus diiringi dengan mengucapkan lafaz Apabila ada orang mengatakan, aku niat untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian dalam hatinya tidak. Dia mengatakan, aku niat untuk melaksanakan sholat asar. Maka yang akan dijadikan standar sah atau tidaknya sholat dia adalah apa yang ada dalam hati. Dan ini mungkin sekali, karena sebagian kaum muslimin tidak perhatian dengan apa yang dia ucapkan. Dia mengatakan, pokoknya aku mau sholat seperti ini. Karena dia hanya hafal. Salih seperti ini, kemudian dia salah dalam mengucapkan. Salat zuhur dia katakan salat asar. Maka dalam madhab syafi'i, kalau seandainya dalam hati dia meniatkan sesuatu, kemudian lafadznya tidak sama dengan hatinya, maka yang akan dijadikan standar adalah ada dalam hatinya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mendengarkan perkataan yang baik dan mengikutinya memudahkan kita untuk menerima kebenaran, menerima hidayah sehingga kita bisa istiqamah di atas sunnah. Wallahu taala alam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.